cepat ke tempat ini. Eh, eh, tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk-tukang tidak menjauh. Takut itu berapa panas. tuk tuk kan ada di mana, diselingi pula tawar ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. dari bawah lari Mak Rompang. Oh, iya, dia, dia, iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku mohon supaya Wulan Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulan Dari Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. ah, ah jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinku. Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, tukang pukul kisabrang bernama Ulung telah menghabisi nyawa Diku pencari benda-benda pusaka. Ulung membunuh Diku karena didorong rasa rakus dan tamak. Ulung merampok uang Diku yang memang banyak. Bahkan Ulung ingin mendapatkan sendiri kapak perunggu itu, sehingga dialah nanti yang menjual kapak itu kepada Kisabrang. Kini Ulung bersama kawannya Kasang sudah sampai di hutan kumbak. Mereka berdua sedang berupaya mencari kuburan tua yang diceritakan Diku kepada Ulung. Kang Ulung, hmm. kita sudah mendekati sungai yang kita cari. Sudah terdengar air sungai itu mengalir. Ya, sebentar lagi kita akan sampai. Ayo. Iya, Kakang. Pasti sungai itu yang dimaksud oleh kakekmu, Kasang. Aku rasa memang iya, Kang Ulung. Kasang. Iya. Sekarang kita harus menyeberangi sungai ini. Aku tidak bisa berenang, Kang. Ah, kita jalan saja pelan-pelan. Sungai ini tidak dalam. Tapi aku takut anyut. Ah, tidak apa-apa. Asal kau berjalan pelan-pelan. Aku tidak berani, Kang. Alah, membunuh orang kau berani. Menyeberangi sungai kau takut. Ayo cepat. Iya, Kang. iya, tunggu, tunggu. Hari sudah mulai senja kasar. Sebentar lagi hari akan malam. Kita belum juga menemukan kuburan tua itu. Mungkin tidak ada kuburan itu di hutan ini, Kang Ulung. Tapi kata Sidiku, di hutan ini terletak kuburan itu. Mungkin dia membohongi Kang Ulung. Ah, mana berani dia membohongi aku, Kasang. Apakah Kang Ulung tidak memperhatikan kata-katanya sebelum dia mati? Dia bilang apa? Kan dia bilang bahwa Kang Ulung tidak akan berhasil mendapatkan kapak perunggu itu. Ah, iya juga ya. Baru aku sadar. Dia itu juga bukan orang bodoh, Kang. Kalau dia bodoh, tidak mungkin dia bisa mengembara sejauh itu dari kampungnya. Ah, iya ya, aku telah ditipunya. Bangsat laki-laki itu. Ah, kalau dia ada sekarang, akan aku pecahkan mulutnya. Dia kan sudah mati, Kang. Bahkan Kang Ulung yang menyuruh aku untuk membunuhnya. Iya, aku tahu. Jadi percuma saja Kang Ulung memaki-maki dia. Yang jelas kita sudah ditipunya, Kang. Ah, Sebelum hari malam, kita harus keluar dari hutan ini. Iya, Kang. Ayo. Apalagi yang kau lihat di belakang, ha? Kang, aku mendengar bunyi aneh di belakangku. Alah, apa kau lupa? Kalau hutan ini angker, ha? Tapi bunyi itu bukan bunyi makhluk halus, Kang. Aku yakin. Aku mendengar bunyi langkah kaki orang, Kang. Jangan pedulikan. Yang penting kita keluar dari hutan ini. Ayo. Iya, Kang, ya. Cepat sedikit, Kasang. Iya. Hari sudah mulai gelap. Iya, Kang. Aku mendengar lagi suara langkah kaki tadi, Kang. Eh, kalau kau berjalan seperti itu, kau tidak akan bisa menyeberangi sungai tadi. Iya, iya, iya. iya. Eh, tapi aku tidak bisa lebih cepat lagi, Kang. Suasana hutan ini sudah sangat gelap. Kau kira-kira saja di mana kita tadi berjalan. Atau kita pasang obor, Kang. Tidak usah. Kang Ulung, eh, kalau kita pakai obor, kita akan bisa melihat dengan jelas Kemana kita harus berjalan? Lama, Kasang. Memasang obor itu lama. Tapi, Kang... Aku juga mendengar langkah kaki itu. Hah? Jadi Kang Ulung juga mendengarnya? Ayo, jalan terus. Ah, Kasang mulai lagi tertinggal di belakang. Ah, dia tidak bisa berjalan malam hari di tengah hutan rupanya. Kang. Celaka. Kenapa Kang. dia? Tolong aku, Kang. Aduh. Tunggu. Ah, Kasang dalam bahaya. Ya, ya, ya. Ah, ah, Ada apa Kasang? Aduh, Kenapa kamu? Kakiku Kang. Aduh. Kenapa kakimu? Kakiku kesandung batu besar. Mungkin jempol kukuku copot Kang. Ah, tunggu, tunggu, tunggu. Akan aku nyalakan obor. Aduh. Nah, obor sudah aku nyalakan. Mana? Ini, ini, Lihat jempol kakimu. Ini ini Kang. Wah. Aduh. Suku jempol kakimu memang copot. Aduh Kang, aduh. Aduh. Tahan sakitnya. Aduh Kang. Akan aku balut aduh. dengan ujung bajuku ini. Iya iya. Mana? Ini, Kang. Kemarikan jempol kakimu itu. Iya iya iya. Aduh, aduh, aduh, aduh. aduh. Ah, eh, sudah diam. Nah, kalau sudah dibalut begini, darahnya tidak akan keluar lagi. Bagaimana rasanya? Sudah agak lega rasanya, Kang. Batu mana yang menyandungmu itu? Itu. Oh, cukup besar juga batu itu. Eh, batu sialan. Eh, eh. tunggu dulu. Ada apa, Kang? Kau perhatikan bentuk batu itu. Hah? Bukankah batu itu sebuah nisan? Hah? Iya ya. Oh, pasti batu ini batu nisan kuburan tua itu. Ayo kita periksa. Iya, Kang. Hehehe. Tunggu, tunggu dulu. Hah? Gua akan lagi semak-semak itu. Iya. Betul, Kang. Ini sebuah kuburan. Ah, Kang. Dan ini kuburan tua. Iya. Kau lihat bentuk batu nisannya? Iya, Kang, betul. Batu nisan itu tidak seperti batu nisan kuburan sekarang. Iya, Kang. Iya. Ah. Karena jempol kakimu. Aduh. Akhirnya kita temukan ya. kuburan ini, iya, Kasang. Iya, Kang. Iya, ah. betul. Kita akan menjadi kaya, Kasang. Aduh. Kita berdua kaya. menjadi orang kaya. Iya, Kang. Bagaimana, Kang? Kita gali kuburan ini sekarang? Iya. Ah, iya. Tapi, tapi ada apa, Kang? Ah, langkah kaki yang kita dengar tadi, Kasang. Ah, tidak usah dihiraukan, Kang. Kalau orang itu berani merebut harta yang kita cari ini, maka akan aku habisi dia, Kang. Iya, iya, iya. Ah, iya. <laughs>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 mereka bekerja dengan semangat sekali, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan suasana hutan yang angker. Bahkan kalau saja ada orang lain yang datang mengganggu mereka, maka keduanya sudah pasti akan mengadu jiwa. Karena mereka tahu bahwa yang mereka cari itu adalah senjata pusaka yang sangat ampuh, yang sangat hebat. Sehingga nanti Kisabrang akan membayarnya dengan harga yang mahal. Bahkan kalau Kisabrang tidak sanggup membelinya dengan harga yang mereka tawarkan, Ulung akan menjualnya kepada orang lain yang sanggup membayar tinggi untuk itu. Mereka terus bekerja, sehingga dengan cepat lubang kuburan itu sudah dan lubangnya. Ketika linggis mereka mulai membentur peti mati Mak Rompang, maka keduanya memperlambat ayunan linggis mereka. Bahkan keduanya sepakat untuk berhenti menggali. Kita gali terus, Kang. Sedikit lagi, Kasang. Iya, sedikit lagi. Kita gali terus. Ah, sabar, sabar. Ah. Kita lepaskan beti kita dulu. Ah. Ah. Eh, Kasang, Kalau Kisabrang tidak berani membelinya dengan harga yang tinggi, maka kapak perunggu ini nanti akan kita jual pada orang lain. Apakah nanti kisah perang tidak akan marah pada kita, Kang Ulung? Alah, Hah? kisah perang tidak akan berani marah pada kita. Karena kita mempunyai kapak yang sakti. Kalau kisah perang marah-marah, akan aku hadapi dia dengan kapak perunggu ini. Iya juga, Kang. Nah, Mari kita teruskan menggalinya. Iya, Kang. Eh, tapi harus hati-hati. Karena sebentar lagi kita akan menemukan peti mati perempuan tua itu. Sedangkan di dalam peti itu terdapat kapak perunggu. Iya, iya. Ayo, sekarang kita meneruskan menggalinya. Iya, Kang. Aku akan memberi aba-aba padamu. Ayo. Iya. Eh, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Peti matinya sudah tampak. Coba singkirkan tanah di atas peti itu. Iya, iya. Cepat, cepat. Nah, betul kan? Sebuah peti mati. Peti mati itu masih utuh, belum hancur. Peti mati ini terbuat dari kayu jati tua, Kang. Wah, lihat Kasang. Iya. Dari celah-celah peti mati itu terlihat sinar. Iya, Kang. Hah, itu pertanda senjata sakti itu ada di dalamnya, Kasang. Senjata yang mengandung kesaktian selalu akan mengeluarkan sinar Bagaimana Kang Ulung? Kita buka tutup peti mati ini sekarang? Iya, ha? tapi hati-hati. Iya. Tolong Pak, ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak.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 buka tutup peti mati ini sekarang? Iya, nah. Tapi hati-hati. Iya. Satu, dua, tiga. Up. Ah, mayat seorang perempuan tua. Di dada mayat ini tertancap kapak perunggu. Pasti perempuan tua ini dulu diburu dengan kapak perunggu ini. Kapak perunggu ini mengeluarkan sinar yang terang, Kang Ulung. Iya, Kang. Cuma kenapa pembunuhnya tidak mencabut kapak ini dari dada perempuan tua ini? Mungkin perempuan tua ini sakti, Kang. Sehingga kapak ini tidak bisa dicabut dari dada perempuan tua ini. Iya, mungkin juga. Perempuan tua ini mungkin sakti. Perhatikan saja wajahnya. Kang, wajahnya mengerikan. Iya, Kang. Aku belum pernah melihat wajah perempuan seperti ini. Aduh, Kang. Aku aku cabut saja kapak ini, Kang Ulung. Ah, Biar aku yang mencabutnya. Kenapa? Aku ingin. Akulah yang pertama-tama memegang kapak perunggu ini. Iya, kalau begitu silakan Kang, silakan. Iya. Tunggu Kang, tunggu Kang. Kenapa? Kapak ini tidak mau tercabut dari dadanya. Iya, aku tahu. Tapi mayat perempuan ini sampai terangkat, Kang. Habis ah, biar saja. Apa peduli kita, Kasan? Minggir, minggir. Iya, iya, iya. Uh bisa juga, Kasang. Mungkin itu sebabnya pembunuh perempuan ini meninggalkan saja kapak ini, Kang. Iya, mungkin juga. Kang, bagaimana kalau aku coba, Kang? Iya, cobalah, cobalah. Iya, iya. Bagaimana, Kasang? Memang keras, Kang. Aku tidak sanggup mencabutnya. Ah, Aduh, Alan. Ini sudah di depan mata kita. Iya, Kang. tapi tidak bisa kita ambil. Mungkin mencabutnya tidak sembarangan, kamu dong. Mungkin juga. Ah, hari sudah tengah malam, Kasang. Iya, Kang. Bulan sudah berada di atas kepala kita. Iya, bulan sudah berada di atas kepala kita, Kang. Bagaimana? Bagaimana, Kang? Apakah kita coba lagi? Kita istirahat dulu. Hah? Aku iya. letih sekali. Iya, Kang. Baiklah. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Mm Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi, Andi. Halo pengantin baru.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 di tepi lubang kuburan Mak Rompang. Mereka melepaskan lelah. Sementara berpuluh-puluh mata serigala liar memperhatikan mereka. Bahkan sebentar-sebentar terdengar lolong serigala itu. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.